Sekarang kita masuk pada poin yang baru ke-12 af'alul ibadi makhluqatun lillah. Bahwasanya perbuatan hamba adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, mungkin hikmah di balik pencantuman bab ini setelah bab Al-Qur'an adalah kalam Allah ini menunjukkan beda antara Al-Quran yang merupakan kalam Allah dan itu sifat Allah dengan perbuatan hamba yang itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Intinya Al-Qur'an kalam Allah bukan makhluk ya. Ini wallahu alam di se, uh, disampaikan setelah pembahasan Al-Qur'an makhluk, Al-Qur'an adalah kalam Allah bukan makhluk eh, bahwasanya eh perbuatan hamba itu makhluk adapun Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Al Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah berkata, "Wa yaqulun innahu la khaliqa 'alal haqiqati illallah azza wa jalla." Eh, meskipun sebetulnya ini sudah kita pernah singgung pada pembahasan iman kepada takdir, eh sudah berapa episode kita sampaikan masalah iman kepada takdir, ini tambahannya dan pelengkapnya Para imam-imam alil hadis mengatakan sesungguhnya tidak ada pencipta secara hakiki kecuali Allah Azza wa Jalla. Dulu sudah kita pernah sampaikan, adapun penciptaan yang disandarkan kepada manusia seperti si fulan menciptakan ini dan itu, ya ini adalah penciptaan yang eh bukan secara hakiki. Itu hanya sekedar merangkai saja eh, pencipta pesawat, pencipta lampu. Ini semuanya segera merangkai apa yang telah Allah siapkan, yang telah Allah ciptakan. Ya, manusia tidak mungkin bisa menciptakan apapun. Ya, menciptakan aluminium misalnya atau bahan aluminium tidak akan mungkin bisa. Ya, manusia hanya merangkai saja apa yang telah Allah ciptakan tersebut. Makanya dikatakan di sini Allah pencipta secara hakiki. La khaliqa ya alal haqiqah ilallah azza wa jalla. Tidak ada pencipta secara hakiki kecuali Allah azza wa jalla. Dan ini adalah kaitan eratnya dengan iman kepada takdir dan juga kaitan erat dengan iman kepada Allah, iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar misalnya, Allah khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amal perbuatan kalian. Ini termasuk salah satu tingkatan iman kepada takdir yaitu iman kepada khalqillah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah adalah makhluk seperti yang diucapkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallah dalam kitab beliau Al-Usul Salasa kata beliau wa masih wallahi makhluk Wa masih wallahi alam. Selain Allah adalah makhluk. Ya. Adapun Al-Quran itu sifat Allah dan sifat tidak akan mungkin terpisah dari yang yang disifati. Makanya Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran sifat Allah. Ya. Ada pendalilan yang sangat aneh dari kelompok Mu'tazilah. Ya, kelompok Mu'tazilah mereka meyakini Al-Quran adalah makhluk seperti yang sudah kita sampaikan. Namun ya, mereka berdalil dengan ayat Allah khaliqu kulli ya. Allah pencipta segala sesuatu. Kata mereka Al-Qur'an itu sesuatu, maka Al-Qur'an adalah makhluk kata mereka. Padahal sudah kita sampaikan Al-Qur'an adalah kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah. Namanya sifat itu selalu melekat pada yang apa? Disifati. Berarti ada Allah, ada Khalik adalah syai' makhluk. Ya, adapun Allah bukan makhluk berserta sifatnya. Ya, maka kata Syekhul Islam eh, Syekh Islam tadi, apa yang selain Allah adalah makhluk. Sedangkan kalau Allah ada sifat Allah yang itu melekat pada Allah itu bukan termasuk kategori syai' ya yang Allah katakan sebagai makhluk. Ada pencipta al-khaliq al dan ada makhluk ya. Sedangkan Al-Qur'an bukan al-makhluk karena itu adalah sifat al al khaliq sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil mereka tentang Al-Qur'an makhluk. Namun yang aneh kata pak ulama, mereka mengatakan bahwasanya perbuatan manusia itu bukan ciptaan Allah. Ya. Makanya di antara kelompok sesat dalam masalah takdir yaitu kelompok Al-Qadariyah. Mereka mengatakan perbuatan jelek manusia itu bukan ciptaan Allah, namun ciptaan manusia sendiri. Makanya Rasul mengatakan al kodaria itu majusu hadil umat. Kelompok Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa demikian? Karena kelompok majusi itu meyakini adanya dua Tuhan. Tuhan kejelekan dan Tuhan kebaikan. Tuhan kebaikan mereka ibaratkan seperti Tuhan cahaya. Ya. Adapun Tuhan kegelapan itulah Tuhan kejelekan. Yang jelek itu ciptaan manusia kata mereka, sedangkan yang baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul menyamakan kelompok Qadariyah itu dengan kelompok Majusi atau dengan agama Majusi. Kelompok Mu'tazila yang itu ya adalah kelompok Qadariyah dalam masalah ini, mereka mengatakan Allah khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Padahal jelas sesuatu di sini adalah ya makhluk Allah yang mencakup hamba dan perbuatan hamba itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ya mengatakan Al-Qur'an makhluk namun mengatakan ya perbuatan manusia bukan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kontradiksi kata pak ulama, mereka membawakan satu dalil namun mereka acak-acak mereka gunakan seenak hawa nafsu mereka. Eh, padahal sekali lagi kalau kita renungkan ayatnya dalam surat Az-Zumar, Allah khaliqu kulli Allah pencipta segala sesuatu. Kalau menurut al-sunnah, kata-kata segala sesuatu di sini mencakup semua perbuatan hamba. Yang baik, yang jelek itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah khaliqu kulli syai. Adapun Al-Qur'an itu bukan termasuk syekh tadi, sesuatu tadi. Karena itu adalah sifat Allah yang Allah adalah pencipta segala sesuatu tersebut. Adapun Mu'tazilah tidak kebalik pendalilan mereka. Mereka mengatakan Al-Quran termasuk syekh sedangkan perbuatan hamba bukan syekh bukan makhluk tersebut. Maka ini adalah pendalilan yang batin dari kelompok Al-Mu'tazilah. Intinya sekali lagi, Allah khaliku kulli Allah pencipta segala sesuatu, Allah yang menciptakan manusia dan amal perbuatan manusia. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat as sofat tadi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Adapun Al-Quran itu adalah sifat Allah, kalam Allah, bukan makhluk dan sifat Allah melekat pada dirinya, ya bukan makhluk. <clears throat> Wa inna aksabal ibad kullaha makhlukatun lillah. Dan semua perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun harus kita yakini bukan berarti Allah memaksa hamba untuk berbuat yang jelek tersebut. Allah mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, memberikan akal kepada kita untuk kita memilih mana jalan yang benar, mana jalan yang salah untuk kita jauhi. Kalau manusia memilih jalan yang benar, maka itu diantaranya karena fadlillah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah. Namun kalau orang itu memilih jalan yang salah, maka itu adalah kehendak dia sendiri, tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia tidak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat, ya. Dalam masalah maksiat tidak boleh dia mengatakan saya berbuat maksiat seperti ini, yaitu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi untuk melegalkan kemaksiatannya. Apalagi untuk dia terus menerus dalam ya kemaksiatan tersebut, kemudian berhujah dengan dengan takdir. Ini adalah suatu yang yang batil. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang orang-orang musyrikin zaman jahiliyah, mereka seperti ini kelakuannya, yaitu berbuat syirik dan tetap terus berbuat syirik kemudian berhujah dengan dengan takdir. Allah berfirman, saya kulul ladina asyraku Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Orang-orang musyrikin akan mengatakan tidaklah kami berbuat syirik ya. Demikian pula nenek moyang kami tidak berbuat syirik ya, kecuali karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah apa? Perbuatan syirik mereka itu dilegalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki hal tersebut. seolah seperti itu. Ya. Kemudian Allah pun tidak menerima alasan tersebut. Ya, seraya Allah mengatakan, ya, kadzalika kadzdzabal min qablihim hatta zaku ba'sana. Allah mengatakan, demikianlah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, maka kami rasakan kepada mereka azab azab kami. Artinya apa? Alasan mereka dengan takdir tersebut tidak Allah terima, tetap Allah masukkan mereka ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi merupakan dalilnya orang-orang musyrikin ya untuk melegalkan kesirikan mereka dengan dalil apa? takdir. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu demikian berilmu qayyim rahimallahu mengatakan ya al qadaru yuhtajju fil masaib dunal ma'aib. bahwasanya takdir itu bisa dijadikan dalil dalam masalah musibah. Adapun dalam masalah emasiat eh, maka tidak boleh kita apa? berhujah dengan dengan takdir. Dan dikisahkan ya bahwasanya dahulu ketika ada seorang pencuri didatangkan di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin untuk dihukum eh potong tangannya maka sang pencuri mengatakan, sebentar wahai amral mukminin, ya eh, tidaklah aku mencuri kecuali karena takdir Allah. Maka beliau menjawab, demikian pula aku akan potong tanganmu dengan takdir Allah pula. Ya, tidak akan diterima. Ya, eh, maka juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, ya, eh, orang-orang yang berdalil dengan takdir dalam masalah maksiat, coba Anda perlakukan dia dengan kasar ya entah antum tempeleng ini cekedar contoh jangan di ya dibuktikan jangan dicoba ya secara akal saja tidak akan mau dia orang itu apa ditempeleng eh kalau ditempeleng kemudian apa dia marah sampaikan eh takdir Allah aku menempelengmu ya apa dia mau menerima tidak karena memang eh dalil itu tidak eh tidak masuk akal dan juga tidak sesuai dengan syarat eh ya, syariat Allah Subhanahu wa taala maka sekali lagi kaidahnya boleh berdalil dengan takdir dalam masalah musibah, namun tidak boleh berdalil dengan takdir dalam masalah apa? maksiat. Ya. Adapun dalil tentang hal ini, masalah bolehnya berdalil dengan takdir dalam masalah ya musibah. Sabda Rasul SAW yang insya Allah semuanya sudah, sudah sering mendengarnya hadis riwayat Muslim Rasul mengatakan al mu'minul qawi khairun wahabillah minal mu'min dhaif wa fi kullin khair. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin yang kuat lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang yang lemah. Meskipun pada keduanya banyak ada kebaikannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ihris ala mayanfauka wasain billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat bagimu. Entah dalam urusan dunia ataupun akhirat. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wasain billah. Ini tugas manusia apa bersemangat dalam meraih yang bermanfaat dalam urusan dunia ataupun akhirat beribadah dengan rajin bekerja juga demikian tidak malas-malasan ya kemudian apa selalu minta tolong kepada Allah ya, makanya seorang mukmin seorang muslim ya selalu ya, bertawakal kepada Allah menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa taala setelah dia apa bekerja setelah dia beribadah itulah rahasia dibalik digandengkannya iya karena bodoh wa iya karena sain beribadah namun tidak pernah lupa dengan apa minta tolong kepada Allah karena kita la haula wala quwata illa billah tidak ada dengan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Rasulullah sallam lau asabaka syai'un fala takul lau kuntu kada atau lau kana kada la kana kada wa kada kata Rasulullah sallam seandainya engkau ditimpa suatu musibah, jangan engkau mengatakan seandainya demikian maka akan demikian dan demikian. Kemudian kata Rasulullah, walakin kol qadarullah wa masyafa'al. Akan tapi katakan ini sudah takdir Allah. Aku terkena musibah seperti takdir Allah. Ya. Wa masyafa'al dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah faal lima yurid. Fa inna law tahtahu amla syaitan. Karena kata-kata seandainya aku tidak demikian demikian, maka ya demikian akibatnya, maka kata-kata lau tersebut seandainya tersebut ini membuka pintu-pintu asyaitan. Karena orang tersebut akan apa? Dihantui oleh syaitan, ya terkena stres, frustasi, karena terus memikirkan apa? Takdirnya tersebut. Padahal manusia tidak akan mungkin bisa lari daripada takdir Allah tersebut. Makanya orang mukmin ya sesuai yang sudah kita sampaikan dahulu tentang samarat buah dari iman kepada takdir dalam segi kejiwaan dia akan kuat mentalnya kuat menghadapi segala bentuk musibah karena dia tahu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan kita jelaskan semua pasti ada apa ada hikmahnya ya semua pasti ada apa pelajaran yang bisa kita petik darinya dan itu sangat berharga ya. ini adalah sikap seorang mukmin seorang muslim bahwasanya boleh dia berhujah dengan takdir dalam masalah apa? Musibah. Dalil yang lain yaitu kisah dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim dalam Sahih Bukhari dan Muslim mutafakun alaih. Kata Rasul SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ihtajja Adam wa Musa." Pernah Adam dan Musa alaihissalam berdialog. Ini termasuk hadis-hadis yang diingkari oleh kelompok Mu'tazilah. Eh, karena tidak sesuai dengan akal mereka, tidak sesuai dengan akidah mereka. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah ya sangat amat mempercayai dan membenarkan hadis ini, hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Rasul SAW, Ihtajja Adam wa Musa. Nabi Adam dan Musa berdialog. Fakola Musa, Nabi Musa berkata, Ya Adam, anta abuna, Wahai Adam, engkau adalah ayah bapak kami. Khayyab tanah wa tanah minal jannah. Wahai Adam, engkau yang membuat kami sengsara. Engkau yang mengeluarkan kami dari dari surga. Maka Nabi Adam alaihissalam menjawab, Anta ya Musa, istafakallah bikalamihi wa khattalaka tara Wahai Musa, engkau adalah orang yang Allah pilih ya dengan risalahnya. Engkau diangkat menjadi rasulnya dan Allah menulis Taurat ya untukmu dengan tangannya langsung. Kemudian atalumuni ala amrin qad qadarallahu alayya qabla an ukhlaqa bi arba'ina sana. Wahai Musa, mengapa engkau mencela diriku atas takdir yang Allah ya telah takdirkan yang telah Allah catat bagiku atau atasku sebelum ya 4 atau 40 tahun sebelum aku di, diciptakan. Ya. Di sini Nabi Adam alaihissalam kata para ulama berhujah dengan takdir dalam masalah musibah. Kita dikeluarkan dari surga ini musibah. Ya. Kenapa engkau mencelaku wahai wahai Musa? Kata Nabi Adam alaihissalam sekali lagi, ya Musa atalumuni ala amrin Qadarallahu alayya qabla an ukhlaqa bi arba'ina sana. Wahai Musa, mengapa engkau mencelaku atas takdir musibah yang telah Allah catatkan eh atasku 40 tahun sebelum penciptaanku. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW ya menyatakan hajja Adam Musa, hajja Adam Musa, hajja Adam Musa. Nabi Adam mengalahkan hujahnya Musa sampai tiga kali Rasul mengatakan demikian. Ya. Ini kata pak ulama dalil bahwa saya Nabi Adam alaihissalam berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? Musibah, bukan dalam masalah maksiat. Ya, masalah dikeluarkan dari surga. Ya, ini adalah apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musibah. Ya, maka boleh orang itu apa? berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? musibah. Adapun dalam masalah maksiat, ya orang tersebut tidak boleh berhujjah dengan dengan takdir. Karena ya manusia tidak dipaksa untuk dia berbuat maksiat tersebut. Apalagi ada pilihan. Ya. Dan kata ulama dicontohkan misalnya yang lain bantahan untuk mereka yang berhujah dengan takdir. Contoh kalau ada orang yang dia ya misalnya di sini ada dua lantai ya sudah dijelaskan kalau engkau turun di situ ada tangga ya kalau mau turun lewat tangga situ atau jalan pintas langsung. Ini dijebol, langsung turun. Kalau dulu kan buka-bukaan ya. Bisa langsung naik, ya bisa langsung apa? Turun lompat, ya langsung ke bawah. Cepat, namun apa? ya, cepat matinya. Ya. Kalau orang tersebut ya sudah dikasih pilihan, silahkan lewat tangga atau lewat dari atas, loncat, Ya, kemudian ke, dia milih jalan loncat tadi, jalan pintas tadi, kemudian patah kakinya, kemudian ya dia mengatakan sudah jangan repot-repot ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa sikap antum? Oh, sudah berangkat ke rumah sakit sendiri. Enggak usah digotong. Ya orang gila sudah diberitahu ada apa? Ada tangga. Ya seperti itu orang diberikan jalan pilihan. Ini maksiat ini taat. Milih maksiat kemudian dia mengatakan ya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang tidak ya tidak waras. Ya maka dari sinilah kata ulama boleh berhujah dengan takdir dalam masalah musibah namun tidak boleh berdalil dengan takdir dalam masalah ya maksiat dan itu adalah hujannya orang-orang al musyrikin. Kemudian kalau seandainya dibolehkan orang berhujah dengan takdir, eh dalam masalah maksiat apa gunanya Allah mengutus para rasulnya? Apa gunanya Allah turunkan kitab-kitabnya? Kalau seolah-olah apa? Semuanya adalah paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan dia menyesatkan siapa yang dia dia kehendaki. Ini juga yang wajib kita imani. Sebagaimana dalam hadis atau dalam khutbatul hajah yang kita baca setiap kali pembukaan khutbah atau ceramah kita, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada seorang pun yang bisa apa? memberikan hidayah kepadanya karena semuanya biadillah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti Allah semena-mena naudzubillah min dalik. Ya kita harus yakini dalam bab takdir eh, dalam bab iman kepada takdir bahwasanya Allah berfirman wa ma ana bidzallamin abid tidaklah aku mendolimi seorang pun dari hamba-hambaku eh, dalam hadis qudsi Allah mengatakan inni haramtu dzulma ala nafsi aku haramkan kedzaliman atas diriku eh, tidak ada kedzaliman dalam eh, takdir Allah subhanahu wa taala yang ada keadilan Allah karunia dari Allah subhanahu wa taala Makanya Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadli wa adlihi. Semua manusia itu hidup eh di bawah kehendak Allah di antara karunia Allah, keutamaan dari Allah dan di antara apa? keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan hidayah, taufik, ya untuk orang itu bisa beribadah, bisa istiqomah, dia masuk Islam, dia menjadi salafi ahli sunnah wal jamaah itu bifadlillah karena karunia dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau orang itu Allah sesatkan itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu, Allah alim, Allah khabir, Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk dia sesatkan dan siapa yang berhak mendapatkan apa? al-hidayah. Ya. Keadilan itu bukan apa menyamatakan semua orang. Ya, itu tidak adil namanya. Antara orang yang rajin menuntut ilmu agama dengan yang malas-malasan berbeda. Ya, jangankan ini wali lain masalah. Allah memiliki perumpamaan yang paling tinggi. Ya, di sekolah misalnya tidak akan mungkin. Ya, kalau mau adil, ya, seorang guru tidak boleh menyamakan semua eh murid-muridnya harus dibedakan mana yang rajin ya mana yang bisa menjawab ya, dan sebagainya dibedakan Eh Allah memiliki perumpamaan yang lebih lebih tinggi walilain masalah. Allah tidak menyamatakan semua manusia. Makanya Allah mengatakan afana jal muslimin kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang muslim seperti orang kafir? Ternyata tidak sama. Ya. Contoh misalnya bagaimana ya Salman Al Farisi jauh-jauh dari Persia ya datang kota Madinah dengan susah payah untuk mencari apa? Hidayah. Apa akibatnya? Allah berikan apa? Hidayah masuk Islam. Allah angkat derajatnya. Namun coba lihat Abu Lahab, pamannya Rasul SAW. Abu Talib pamannya Rasul SAW. Yang dekat kepada Rasul SAW. Namun menentang hidayah. Tidak mau mendapatkan hidayah. Allah apa? Matikan dalam keadaan musyrikin. Semua ada hukum apa? Sebab akibat. Yang mencari hidayah, Allah berikan hidayah. Dan itulah firmannya. Alladina jahadu fina lanah diannahum subulana yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami kami tunjukkan jalan-jalan kami kata Allah namun sebaliknya falamma zaghu azaghallahu qulubahum ketika mereka berpaling semakin Allah palingkan dari dari jalannya wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lil huda wa yattabi' ghayra mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira barang siapa menyelisih rasul setelah jelas baginya petunjuk ya kemudian dia menyelisih jalannya orang-orang yang beriman ya para sahabat Rasul SAW, maka kami palingkan kepada dia para paling Allah sesatkan. Ya. Intinya apa? Ada hukum sebab sebab akibat. Dalam urusan dunia juga demikian, apalagi urusan apa? akhirat. Ya, tidak akan mungkin orang itu bisa menjadi orang pandai dalam urusan dunia tanpa dia apa? Belajar terlebih dahulu. Harus ada apa? Ta'allum. Demikian pula apalagi urusan akhirat. Rasul mengatakan innamal ilmu bit ta'allum. Orang itu apa mendapatkan ilmu dengan dengan belajar. Tidak ada istilah apa ilmu laduni dari ya, mimpi dari wangsit ya yang ada pangsit ada wangsit tidak ada. Ya. Ya. Ini adalah apa tipu daya asyaitan. Ya, intinya bahwasanya semua ada hukum sebab akibat. Tidak mungkin orang itu sudah kenyang tanpa apa makan. Ya. Demikian pula tidak akan mungkin orang itu bisa mendapatkan hidayah kecuali dengan ya berusaha mencarinya, melapangkan dadanya untuk menerima kebenaran, eh, dan seterusnya. Wa inna Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. La hujjata liman adallahu Allah azza wa jalla. Tidak ada hujjah bagi orang-orang yang Allah telah apa? sesatkan. Karena Allah berfirman, "Qul falilail hujjatul balighah." Katakanlah, Allah memiliki hujjah yang yang kokoh, yang kuat, yaitu dengan tadi Allah mengutus para rasulnya, Allah menurunkan kitab-kitabnya sudah cukup. Itu untuk apa? Menegakkan hujah bagi hamba-hambanya. Di hari kiamat ketika Allah menyiksa orang-orang yang sesat tersebut. Ya mereka apa? Tidak bisa me, me, ya, mengatakan hujah. Kecuali hujah yang dahidah, yang, yang lemah. Ya, karena Allah telah mengurus para rasulnya, menurunkan kitabnya, memberikan akal kepada manusia. Ya, untuk apa? Untuk mereka berfikir. Falau sya'ala hadakum ajma'in. Seandainya ya Allah berkehendak, Allah bisa memberikan hidayah kepada siapa yang yang dia kehendaki. Ya, Allah mampu untuk berikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Namun Allah memiliki hikmah di balik eh, semuanya itu. Allah sebenarnya sanggup. Ya. Ini ada sedikit pembahasan, ya mungkin ada sedikit permasalahan di media sosial berkaitan dengan ya kata-kata Allah mustahil ya untuk berbuat dolim. Ya. Allah tidak mampu berbuat dolim. Ini kata-kata yang yang salah ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menafikan sifat kebeliman dari dirinya bukan berarti Allah apa? tidak mampu. Justru karena Allah mampu kemudian karena kesempurnaan keadilannya Allah tidak mau berbuat apa? dolim. Ya, jadi ya, agak ya, saya dengar ada kekacauan sedikit dalam masalah bab ini. Kata-kata Allah tidak mampu berbuat dolim kepada hambanya. Ini kata ulama tidak benar. Allah mampu berbuat dolim namun karena kesempurnaan keadilannya Allah menafikan dirinya dari apa sifat dalil tersebut. Allah sanggup berbuat dolim Namun karena sekali lagi kesempurnaan keadilannya Allah tidak berbuat apa? dolim Kalau Allah tidak mampu berbuat, berbuat dolim ya kalau antum merenung kasar bahasa. Kalau seandainya Allah memang secara zat zatnya tidak mampu berbuat dolim, kemudian dia menafikan dirinya dari kedoliman, ini sifat lemah bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau antum mengatakan dinding ini tidak berbuat dolim, Karena memang dinding nggak mungkin berbuat apa? dolim Ini bukan sifat kesempurnaan. Ini bukan sifat pujian. Eh, justru ini adalah sifat apa? Kelemahan. Eh, makanya kata-kata ya Allah tidak mampu berbuat dolim, ini kata-kata yang yang salah. Meskipun niatnya baik, cuma salah. Eh, karena akidah al-sunnah wal jamaah mengatakan, para ulama al-sunnah mengatakan, Allah sesungguhnya mampu berbuat dolim. Namun karena kesempurnaan keadilannya, dia apa tidak berbuat zalim. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Seperti anak kecil misalnya. Ya, anak kecil ini atau Yusuf atau Yunus ini nggak mungkin dia apa? Ya, berbuat zalim kepada antum. Karena apa? Ya, anak kecil nggak berani dia. Ya. Ini bukan apa? Sifat yang untuk memuji karena memang tidak ada sifat untuk apa dia mendolimi yang lebih besar. Demikian pula dengan tadi dinding ini nggak berbuat dolim. Memang kata-kata yang apa? Yang istilahnya apa? Eh tidak ada isinya, tidak ada maknanya. Namun ketika Allah mengatakan wa ma'ana lil abid, tidaklah aku berbuat dolim kepada hamba-hambaku itu karena sesungguhnya Allah sebetulnya mampu berbuat dolim namun karena kesempurnaan keadilannya dia tidak pernah berbuat apa zalim yang ada semua takdirnya antara tadi keadilan dan antara apa keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan adikul falilal hujjatul baligh katakanlah Allah memiliki hujjah yang baligh yang kokoh falau hadakum ajma'in seandainya Allah berkehendak Allah sanggup memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Cuma Allah memiliki hikmah di balik apa? adanya orang kafir, orang mukmin, ahli sunnah, ahli bidah, ya, ahli taat, ahli maksiat. Allah memiliki hikmah. Wallah sebagaimana kata Allah kepada para malaikat, ini a'lamu mala ta'lamu. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Wakola kama bada akum ta'udun. Sebagaimana Allah menciptakan kalian pertama kali, kalian akan dikembalikan seperti itu juga. Farikon hada wa farikon haqqa alimud dolala. Sekelompok manusia Allah berikan petunjuk, sekelompok orang yang lain Allah apa? sesatkan. Ya, memang inilah sunnatullah. Liyamizal khabisa minat tayyib. Di dunia ini Allah memisahkan mana yang baik, mana yang yang jelek. Mana ahlu tauhid, ahlu syirik, mana ahlu kufi ahlu iman, ahlu sunnah dengan ahlu bidah. Yang sunnatullah. Ya, tidak ada semuanya sama. Ya. Sebagaimana apa? Dunia ini ada malam, ada apa? Ada siang. Memang itulah ya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada apa? Ya, ada lawannya. Maka jangan pernah antum mengharapkan ya tidak punya lawan di dunia ini. Pasti ada kawan, ada apa? Ada lawan, ya. Meskipun apa? Kita harus tetap ya mengharapkan perlindungan kepada Allah daripada musuh-musuh tersebut, namun jangan pernah lari daripada lawan dari musuh yang mereka memang adalah orang-orang yang Allah ciptakan untuk apa? Eh, kita banyak ya mendapatkan pahala dari dari Allah Subhanahu wa taala lewat mereka dengan adanya musuh orang kafir alil bidah ya kita semakin apa ya beribadah kepada Allah minta perlindungan kepada Allah rajin beribadah rajin belajar ya untuk menangkal syubhat-syubhat mereka untuk mengokohkan iman kita semua ada hikmahnya Wakala walaqad dara'na li jahannam jinni wal ins sungguh kami akan masukkan kebanyakan ya jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Ya, naudzubillah min min dalik. Wa qala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidaklah musibah ya menimpa di atas muka bumi ini atau menimpa diri kalian kecuali ada di dalam kitab, di dalam Al-Qur'an. Min qabli an nabraha. Sebelum kami apa? Ma ya menimpahkannya kepada kalian menurunkannya kepada kalian wa manana nabra'aha aina sebelum kalian menciptakannya wa bila khilafin fil lugha eh tanpa ada persisian dalam bahasa kata-kata min qabli anna nabra'aha bahwasanya musibah tersebut Allah yang menciptakannya dan sudah kita sampaikan semua ada apa? Ada hikmahnya. Ya saya kemarin mungkin janji tentang ya hikmah di balik penciptaan iblis dan juga mungkin kita tambahkan hikmah dari penciptaan musibah. Ya, semua ada hikmahnya. Ini diantara yang dinukilkan dari kitab Majelis Salikin oleh Imam Nukaim Rahimallah. Eh, saya nukilkan dari kitab Al-Iman Bil Qadda Wal Qadar yang sudah kita sampaikan dahulu. Karangan Syekh Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dengan takdim Muqaddimah Syekh Abdul Aziz bin Bas Rahimallah. Di sini disebutkan di antara hikmah penciptaan iblis an haralil ibad kudat rabbi ta'ala ala khalqil mutadadat wal mutaqabilat yaitu agar nampak eh kepada hamba-hamba Allah kekuasaan Allah, kekuatan Allah untuk menciptakan makhluk-makhluknya yang berlawanan. Seperti kita sampaikan tadi, ada malam, ada siang, ada hitam, ada putih. Demikian pula ada orang yang taat, ada orang maksiat. Ini menunjukkan akan apa? Ya, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, ya, mereka sanggupnya menciptakan yang sesuai dengan apa? dirinya saja. Namun Allah menciptakan sesuatu dengan lawannya. Ya. Allah menciptakan malaikat, lawannya iblis. Ya. Ini adalah sekali lagi contoh salah satu kekuasaan Allah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, an yukammilallahu li auliyai maratibal ubudiyah agar Allah bisa menyempurnakan bagi para wali-walinya tingkatan eh, kehambaan kepada kepada dirinya. Di antaranya wadalika bimujahadati iblis wa hisbihi. Di antaranya dengan apa? Eh, berjihad melawan iblis. Contoh di antaranya tadi, kita berzikir. A'udzubillahi rajim. Kalau nggak ada setan, apa maknanya? Eh, ya, ucapan antum tersebut. Mau tidur membaca apa? Ayat kursi. Apa di antara faedahnya? agar tidak apa? diganggu oleh iblis dan tentaranya. Ya, karena Rasul mengatakan man qara'aha hina awa ila firashihi lan yazala Allah hafidun wa la yaqrabun syaitan hatta yusbiha. Barang siapa membaca ayat kursi sekali saja mau tidur malam, maka senantiasa Allah akan menjaganya dan setan tidak akan mungkin mendekatinya sampai pagi. Kalau nggak ada iblis, apa manfaatnya untuk baca tadi? Ya, ini di antara faedahnya, hikmahnya. Dan masih banyak yang lainnya. Demikian pula adanya ya tawakal kepada Allah, ya. Banyak sisi. Kemudian yang ketiga, husul ibtila. ke anak iblis khuliqal yakuna muhiqqan yumtahan bi al khalq. Bahwasanya dengan adanya iblis ini kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut iblis atau ikut ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu untuk ya ujian bagi manusia. Dan kalau kita lulus, kita naik apa? Tingkatan. Yang keempat, zuhuru asar asma'i, wa muktadayatiha wa muta'alliqatiha. Eh dengan adanya iblis itu akan nampak ya, menonjol asar pengaruh daripada nama-nama Allah ya yang husna tadi di antaranya Allah namanya Ar-Rafi, Al-Khafid, Al-Mu'iz, Al-Mudhil, Al-Hakam, Al-Ajal, Ya di antaranya sifat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada yang bertobat dan yang mensucikan dirinya. Tanpa ada iblis, maka nggak ada orang yang bermaksiat. Kalau nggak ada bermaksiat, nggak ada yang apa? Nggak ada yang tobat. Ya, maka disinilah eh, nampak pengaruh daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Yang kelima, istikhraju ma fi tabail basar min khairi wasar. Dengan adanya iblis akan ya terbongkar sifat aslinya manusia tersebut. Apakah dia mengikuti kebaikan atau kejelekan? Karena yang menjerumuskan manusia ke dalam kejelekan bukan hanya apa iblis. Makanya dalam riwayat masalah hadis riwayat mas, uh, riwayat hadis masalah Ramadan setan dibelenggu itu namun ada pertanyaan mengapa masih banyak kemaksiatan, kejahatan masih orang eh banyak berkeliaran berbuat maksiat. Jawab nah, ulama, setan yang dibelenggu yang pertama yang dedengkotnya, ya. Adapun anak buahnya masih bergentayangan. Yang kedua, maksiat itu sebab utamanya bukan hanya setan, namun juga apa? Inna nafsala ammaratun bisu. Jiwa manusia yang terkadang apa? menyeru kepada kejelekan. Maka dengan adanya ciptaan iblis ini terkuat. Mana yang baik, mana yang apa? yang jelek. Ya. Yang keenam, zuhuru kasirin min ayatillah wa ajab wa ajaibi sun'ihi. Ya, akan nampak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, itu karena apa? Nah, kaum Nabi Nuh alaihissalam ya, mengikuti ajaran iblis sehingga Allah apa? tenggelamkan di ya banjir yang sangat ya besar yang sangat luar biasa tersebut. Demikian pula Allah mengutus ya angin yang sangat kencang menghancurkan kaum-kaum sebelum ya, Nabi kita Muhammad SAW. Allah tenggelamkan Fir'aun. Itu semuanya apa? Ya, dikarenakan mereka mengikuti iblis, Allah tampakkan ya, tanda-tanda kekuasaannya yang, yang luar biasa. Demikian pula dengan adanya iblis, adanya orang musyrik dan orang musyrik pernah menantang Nabi Muhammad untuk dibelah apa? Bulan. Allah apa? Belah bulan tersebut. Iktarabati satu wan komar telah dekat hari kiamat dan telah apa? Ya, terbelah bulan. Itu di antara apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang tidak pernah terjadi lagi. Itu apa? Karena hikmah diciptakannya iblis, ya. Konen berikutnya ya ini ada disebutkan ada 6 poin secara eh, global. Kalau diperinci masih banyak lagi. Kurang berapa? Hah? Kurang 2 menit. Ya, kita tambahkan hikmah dari dicipta ah, ditimpakannya musibah. Ini banyak sekali. Yang pertama istikhraju ubudiyatil dara wahya sabar. Ya, dengan adanya musibah banyak ya manusia menampakkan rasa bersabar dan itu adalah perintah dari Allah. Ibadah kepada Allah menambah apa? Pahala wa basyiri as-sabirin. Kalau tidak ada musibah, nggak ada ya ibadah apa? As-sabar, kesabaran. Yang kedua, taharatul qalbi wal khalas minal khisal qabiha. Dengan adanya musibah itu mensucikan hati manusia. Dulunya dia kaya raya, eh istilahnya petendang petenteng eh kalau lihat orang ya tidak pernah menyapa, sombong, namun dengan dijadikan dia fakir miskin, baru dia apa? tahu rasa, nggak petendang petenteng lagi, sudah apa merunduk jalannya. Ini apa? Mensucikan hatinya. Ada hikmah di balik musibah tersebut. Kemudian yang ketiga, takwiyatul mukmin. Eh dikuatkannya iman orang-orang yang yang telah beriman dengan adanya musibah tersebut. Sebagaimana ujian itu mengangkat derajat, itu akan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, an ila qahri rububiyah wa dhulil ubudiyah. eh dengan adanya musibah tersebut, manusia baru sadar bahwasanya dia la haula wala quwata illa billah ya badannya kekar, namun dikasih ya eh, flu sedikit saja sudah apa? terlentang berbaring terus di eh, ya di atas kasurnya tempat tidurnya. Ya, dia ingat bahwasanya yang ya maha kuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya tentara sebagainya terkadang ya ada rasa kesombongan ya karena dia punya power dan sebagainya. Namun ketika diberikan musibah baru tahu bahwasanya dia tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya kita tambahkan sedikit, husul ikhlas fi doa sidqul inaba fi taubah. Dengan adanya musibah, orang baru apa? Menegak, menengadahkan kedua tangannya kepada Allah, sadar bahwasanya dia butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulunya ia eh, ya, sombong enggan untuk minta pertolongan kepada Allah. Namun dengan musibah tersebut dia sadar Allah yang bisa mengetas musibah tersebut. Yang keenam, iqadul mubtala min ghaflatihi. Untuk membangunkan orang dari kelalaiannya. Dengan adanya musibah tersebut, orang apa? Sadar bahwasanya ya dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah bukan untuk sekedar berfoya-foya bersenang-senang di dunia namun untuk beribadah kepada Allah makanya Allah mengatakan doharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan karena sebab dosa-dosa manusia untuk Allah menimpakan sebagian daripada dosa mereka apa hikmahnya la'allahum yarjiun agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, anna minal alam maqad yakun sababan li sihhati. Eh terkadang musibah itu menjadikan orang apa? Ya mendapatkan kenikmatan. Contoh, antum kalau tidak pernah sakit, tidak pernah merasakan nikmatnya apa? Nikmatnya sehat. Eh demikian pula kalau antum eh tidak pernah fakir, antum tidak pernah merasakan nikmatnya apa? Kaya. Ya karena sudah biasa seperti itu. Eh, inilah hikmah daripada musibah. Yang kesembilan, husul rahmati alil bala. Ya dengan musibah kita akan ingat ya saudara-saudara kita yang juga terkena musibah. Kita karena kaya terus kita nggak pernah mengasihi orang apa fakir. Kalau kita baru dikasih kefakiran, baru kita apa tahu bagaimana ya butuhnya kasih sayang ya orang-orang fakir tersebut. Maka kita pun memberikan kasih sayang kita, bantuan kita kepada mereka dan itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Allah berfirman, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Kasih sayangilah, sayangilah yang ada di atas muka bumi ini, Allah akan menyayangi menyayangi kalian. Yang ke-10, husnul salati min Allah wa rahmah wal hidayah. Dengan kita ditimpa musibah kemudian kita bersabar akan mendapatkan ya keselamatan dari Allah, mendapatkan rahmat ya, dan juga hidayah dari Allah sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 155 dan 157. Kemudian husul ajar wa kitabatul hasanat wa hatul al khatiat dengan adanya musibah, hikmah yang paling besar di antaranya kita akan dihapuskan dosa-dosa dosa kita. Rasul mengatakan, "Ma min syai'in yusibul mu'min hatta syauka tusibuhu illa kataballahu lahu biha sanatan aw huttat anhu biha khati'ah." Tidaklah seorang muslim mukmin ditimpa musibah sampai duri yang menimpanya kecuali Allah tulis baginya satu pahala dan Allah hapus satu apa? Satu dosanya. Ya. Kata sebagian salaf, "Laula masaibud dunya nel kiamat mafalis. Ya kata ulama salaf, seandainya tidak ada musibah di dunia ini, maka kita akan datang pada hari kiamat menjadi orang-orang yang yang bangkrut. Ya, karena apa? Dosa-dosa kita masih bertumbuh di hari kiamat. Namun dengan musibah itu sedikit demi sedikit Allah apa? Gugurkan dosa-dosa kita. Eh, ini salah satu hikmah adanya musibah. Yang ke-12, al ilmu haqarati dunya wa hawaniha. Eh, kalau kita ditimpa musibah, kita baru tahu bahwasanya dunia itu adalah sesuatu yang sangat hina jina. Eh kita misalnya diberikan apa? Mobil misalnya. Eh kita diberikan rumah mewah. Namun mungkin eh, mobil kita kecelakaan auzubillah minda. Kita baru tahu bahwasanya mobil ini yang ya sangat amat merugikan kita. Kita tahu tidak boleh kita berbangga-bangga dengan dengan dunia. Dunia hanya sesuatu yang yang fana, tidak kekal abadi. Yang ketiga belas an ikhtiar Allah lil abad khairan min ikhtiar abdi li nafsihi. Kita baru tahu bahwasanya pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Contoh ya, dahulu ya pernah kejadian berapa penumpang ya tidak jadi berangkat ya, ke suatu tempat karena ya terlambat datang di bandara. Pesawat sudah terbang, namun dia balik ke rumah mendengar pesawat tersebut apa? jatuh di laut. Apa yang dia rasakan? Nikmat ya, meskipun awalnya apa? musibah. Itu pilihan Allah apa yang Allah pilih insya Allah lebih baik daripada pilih pilihannya meskipun rasanya apa pahit wa asa antakrahu syai'an wa huwa khalaqum bisa jadi apa yang kau benci itu baik bagi bagi dirimu seperti obat pahit namun ada apa khasiatnya itulah musibah namun harus disikapi dengan bijak dengan sabar minta tolong kepada Allah bukan malah datang ke dukun ini apa musibah di atas musibah ya eh, ditimpa musibah datang ke kuburan keramat ini lebih lagi musibahnya ya harus betul-betul bijak menghadapi. Yang terakhir atau sebelum terakhir, anak insan la ya'lamu akibat amri. Manusia itu dia tahu akibat daripada semua yang dia kerjakan atau apa yang akan terjadi. Adkhul fi zumratil mahbubin lillahi azza wa jalla. Bahwasanya orang yang ditimpa musibah itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Allah memberikan apa? ujian kepadanya. Dan yang terakhir, anal makro qad yati bil mahbub wal akas. Apa yang dia benci terkadang mendatangkan kelezatan, kenikmatan baginya. Seperti tadi, wa ansa anta syi'an wa wa khilakum. Apa yang engkau terkadang benci itu terkadang baik bagimu. Wallahu a'lam. Aku qouli hada wa akhu da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstar.com